Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Shalih Fauzan atabahullah. Masih penyebutan seputar kelompok apa kemarin? Murji'ah. Kelompok apa? Murji'ah. Yang mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Jadi iman tidak perlu amalan, cukup diucapkan dengan lisan kata mereka ada yang mengatakan cukup diakui saja walaupun nggak meyakini. Ada yang mengatakan cukup diyakini walaupun nggak mengucapkan. Itu semuanya adalah pemikiran murji'ah. Dengan apa? Tiga pembagian. Murji'atul fuqaha, murji'atul jahmiyah, murji'atul karamiyah. Kita lihat sini yang kedua. Al-qaulus Nah, ini pendapat yang kedua ini yang asyairah ini, innal iman huwa tasdik bil qalb wa la yakfi al ma'rifah. Kalau kemarin yang pertama Murji'atul Jahmiyah mengatakan mengakui dah cukup. Allah Taala ada nggak? Ada, dah cukup walaupun nggak meyakini itu loh. Paham ya? Ucapan yang kedua ini, nah iman itu harus dibenarkan dengan hati. Tidak cukup mengakui saja. Mengakui saja itu nggak cukup, harus dibenarkan dengan hati. Bala Buddha menatasdik bil qalb, tapi harus dibenarkan dengan hati, diyakini dengan hati. Wa hadza qaulul asy'ariyah wa hadza Ini pendapat asy'ariyah dan ini tidak benar. Li'anal kufara yusad li'anal kufara yusaddiquna biqulubihim. Dikarenakan orang-orang kafir mereka benarkan dengan hati-hati mereka. Disimak kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana perkataan Allah taala, fa innahum la yukadzibunak walakin dhalimin bi ayatillah yajhadun. Sesungguhnya mereka itu enggak mendustakan kamu. Akan tapi orang-orang zalim mereka orang-orang yang mengingkari dan menentang terhadap ayat-ayat Allah Taala. Jadi mereka itu nggak dustakan, cuma menentang ayat gitu loh. Paham seperti itu. Wa qala jalla wa ala wa jahadu biha wastaqaratha anfusuhum dhulma wa ulwa. Fangdur kaifa kana 'aqibatul muslimin. Mereka menentang eh, menolak dengan ayat Allah, tapi hati-hati mereka yakin gitu loh. Lihat ini. Wastaqaratha anfusuhum. Jiwa-jiwa mereka yakin akan kebenaran dzulman wa ulwa. Menentangnya kenapa? karena kezaliman dan juga sombong. Fangdur kaifa kana aqibatul muslimin. Fal kufaru yusaddiquna bir rasul fi qulubihim wa ya'rifuna annahu rasulullah. Maka orang-orang kafir mereka membenarkan membenarkan tentang kerasulan dan Rasulullah SAW di dalam hati-hati mereka dan mereka mengakui lihat ini ya'rifun mengakui mengenal bahwasannya beliau adalah utusan Allah walakinnahum lihat ini akan tapi mereka abau al iqtiraf bi risalati tapi mereka enggan untuk mengakui risalahnya. Tahu ini Rasulullah tahu, cuman nggak mau mengakui risalahnya gitu loh. Allahul musta'an. Kenapa? Takabburan wa dan karena sombong dan bangkang wa hifadzan ala syarafihim dan karena dalam rangka untuk menjaga kemuliaan mereka bizamihim menurut dugaan sangkaan mereka seperti Abu Talib tahu kalau Rasulullah di sebenarnya tahu cuman kenapa gak mau ngikutin karena sombong Khawatir nanti ditinggal kaumnya gitu loh. kalian lagi dikit lagi. Naam. Wa makanatihim dan dalam rangka menjaga kedudukan mereka bainan nas di antara manusia. Hadza huwa alladhi hamalahum. Inilah ya faktor yang membawa mereka untuk tidak beriman. Lihat ini, faktor yang membawa mereka tidak beriman ini faktornya. Auli adlil hamiyah li adiyanihim al-batilah atau dalam rangka apa barakallahu fi dalam rangka asobiyah fanatik terhadap agama mereka yang batil Kama qala Abu Talib 'inda wafatih sebagaimana ucapan Abu Talib ketika mau meninggalnya, mau matinya, huwa ala millati Abdul Muthalib ya kan? Abu Talib meninggal di atas agamanya siapa? Abdul Muthalib. Lama arada alaihi Nabi sallallahu an yaqul tatkala Rasulullah apa? Rasulullah menawarkan menyodorkan kepada pamannya untuk ucapan la ilaha illallah. Faqala lahu nafarun minal kuffar. Pertanyaannya siapa jawabannya? Maka berkatalah kepada dia sekelompok dari orang kufar kanu hadirin indah. Yang waktu itu mereka hadir situ, dua orang. Siapa dua orang tersebut? Yang bising misinya Abu Talib untuk tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah antum allah. Abu Jahal satu lagi. Naam. Antum Allah Siapa? Abdul bin Abdullah bin Ubbah Abdullah bin siapa? Rabi'ah keliru wala Abdullah bin Rabi'ah Dikit lagi Nama antum Abdullah bin Abi Umayyah. Dan mulai keliru ya. Dua orang ini, Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah. Kita selesai dikit lagi. Nah, mengatakan apa? Atar ghaban minatnya Abdul Muthalib, apa kamu benci eh, terhadap agamanya Abdul Muthalib? fa'ahadat akhadathul hamiyah. Akhirnya Abu Talib mengambil apa? Akhirnya apa? Termakan oleh hamiyah itu sangat eh, fanatik terhadap apa? Terhadap kaumnya wal billah faqal huwa ala millati Abdul Muthalib maka dikatakan dia mati di atas agamanya Abdul Muthalib agama jahiliyah wa an yaqul dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa mata ala dzalik dan mati di atas jahiliyah dalam artian di atas agama jahiliyah wa huwa ya'rif anna Muhammad dan Rasulullah dia tahu bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah utusan Allah wa hadza yaqul fi syi'rihi oleh karena ini eh, dia mengatakan dalam pantunnya nah pantunnya itu lihat pantunnya Walakat laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina. Laula al-malamata aw hadara masabbatin Lawajattani samhan bidaka mubina. Artinya apa? Sungguh aku yakin. Lihat ini Abu Talib. Sungguh aku yakin bahwasanya agama Muhammad itu sebaik-baik agama untuk manusia. Ngakui enggak? Ngakui enggak dia? Mengakui. Laulal malamata aw hadara masabbatin kalau seandainya bukan karena telaan, eh? atau bukan karena apa barakallahu fikum menghindari cacian takut dicela takut dicaci Abu Thalib tani ini sayang kau akan menjumpai aku samhan nan terang-terangan dan siap menerima dengan agama tersebut bayangkan itu jadi sebabnya Abu Thalib enggak menerima apa sebabnya karena takut dicaci maki dihina oleh kaumnya ini kan termasuk perilaku jahiliyah seperti ini ya nah Allah musta'an yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.